Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Sahabat berbagi ilmu Islam Selamat Semoga Allah memberkati waktu kita dan menjadikan apa yang kita pelajari dari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat untuk kita, keluarga kita, keturunan kita dan kaum muslimin secara umum. Hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan kita di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Ibnu Su'amah yang mana kita akan masuk di dalam surah yang baru yaitu surah Asyar dinamakan dengan surah Asyar atau sebagian para ulama mereka menamakan surah ini adalah surah Al-Insyirah apakah Asyar atau Al-Insyirah memiliki makna yang sama Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Insyirah ini atau surah Al-Syarah ini adalah sebuah surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah atau dinamakan dengan surah Makkiyah. Namun kandungan yang ada di dalam surah itu memiliki penuh dengan makna yang dalam membawa kepada kita semua untuk memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Baik, kita akan masuk di dalam surah Al-Nashr Asyarah atau Al-Insyirah di dalam tafsirnya. Kita baca dulu suratnya, kita artikan dan kita baca penjelasan para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." ورفعنا لها ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى Sesungguhnya bersama dengan kesusahan akan datang kemudahan. Sesungguhnya setelah kesusahan akan datang kemudahan. Maka jika engkau menyelesaikan urusanmu dari dunia, ambillah bagianmu di dalam akhirat dan kepada Rabbmu engkau berharap. Baik para jemaah yang saya muliakan, kita akan kembali pada tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat pertama Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu telah melapangkan hati dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir mereka menyebutkan beberapa makna dari bentuk kelapangan yang telah Allah berikan kepada Nabi. Maka yang belahnya dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicuci hatinya dengan air zam-zam sehingga hilang kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya. Ini adalah makna pertama dari bentuk al-insyirah ketenangan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yang dimaksud dengan kelapangan hati artinya Allah jadikan Nabi SAW Alaihi itu hatinya lapang, hatinya itu luas, terbuka, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kesabaran di dalam membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh dengan ujian dan penuh dengan cobaan. Ini adalah dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna pertama pelarangan secara tipis dibelah dadanya Nabi kemudian dicuci hatinya dari Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga bersih dari kotoran kotoran. Sedangkan makna yang kedua adalah secara maknawi artinya hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang disterilkan dari akhlak-akhlak yang tercela dan kedua makna tersebut memiliki kebenaran yang sama. Sebagaimana Allah cuci hati Nabi dengan dibelah dadanya oleh para malaikat. Allah juga melapangkan hati Rasulullah SAW untuk sabar, untuk menjalankan risalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan ringan tangan dan dengan lapang dada. Baik, pada kali para jemaah yang saya muliakan, dua makna ini bisa kita pahami bersama-sama. Sebuah pertanyaan Seandainya kita bawa dengan makna yang pertama, yaitu dibelah dadanya Nabi, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh malaikat? Para ulama sejarah, ahli tarikh, mereka menyebutkan dua kali kejadian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibelah dadanya kemudian itu. Yang pertama, ini yang saya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih kecil. Dan ini adalah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sedang bermain dengan anak-anak kecil, ya, tiba-tiba datang Jibril diambil. Setelah diambil dibawa oleh malaikat Jibril dan dibelah dadanya, dikeluarkan hati dan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diambil satu potong dan satu bagian dari dipotong oleh malaikat Jibril lalu Jibril mengatakan hala haqqus syaitan Ini bagian syaitan dari Allah. Jadi potongan yang kecil ini diambil oleh malaikat Jibril lalu dicuci dengan sebuah bejana dari emas dengan air zam-zam. Kemudian dikembalikan kembali potongan daging itu ke tempatnya. Ini kejadian yang pertama. Ketika itu anak-anak kecil yang melihat kejadian ini mereka lari berhamburan takut ada apa ini? Dan ini yang menyebabkan hadirin yang dimuliakan Allah Azza wajalla kalimat Halimah yang waktu itu menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kepada keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Takut ada apa? Dan ini pada jam yang saya muliakan adalah pembelahan dari secara hati, asli, bukan rekayasa. Makanya ada sebentar yang mengatakan bahwa kutu Allah asal zalikal wasir di ini. Sungguh aku melihat bekas jahitan itu di dada dan Jadi ini para jemaah e, eh, menggambarkan kepada kita sebelumnya mohon maaf kedustaan sebagian orang-orang yang katanya bisa melakukan terapi pengobatan bahkan operasi tanpa bekas. Jadi Orang yang sakit itu dia melihat dengan mata dia perasaan dia melihat kalau perutnya itu dibuka, kemudian di obok-obok dan lain sebagainya, kami sudah disembuhkan dari jari, ditempel kembali jadi. Barangkali kita pernah mendengar seperti ini para jemaah. Ini adalah sihir yang dilemparkan oleh tabib itu kepada mata orang yang akan di sehingga dia dikhayalkan kalau perutnya itu dibedah-bedah dan macam-macam. Lalu ditempel kembali dengan tangan hilang lagi bekasnya sama sekali. Jadi dihipnotis maka orang itu seakan-akan dia itu sudah dilakukan operasi, padahal tidak. Dia pulang ke rumah cerita saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini. Dia masya Allah melakukan operasi tidak keluar tanpa dibunuh saya bisa melihat dan lain sebagainya Padahal ini para jamaah adalah sihir yang bersifat ya, Mana orang yang sini. Dan ini mau para jamaah. Untuk lebih jelas, ada orang yang akan melakukan terapi ini, sihir ini, yang memamerkan suratnya ya, dipotong lehernya atau lain sebagainya. Lalu diganggu, dia tidak akan kembali lagi seperti ini, mati sudah. Dan ini persis keadaannya. Tetapi yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asli cuma Subhanallah. Kejadian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya itu ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah riwayat dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar. Kalau tadi dari Anas ini dari Abu Bakar. Dan ini kisahnya makhluk. sering kita dengar terhadap ceramah-ceramah yang mereka menjelaskan tentang kisah Isra dan Mi'raj. Baik, ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini ada sebuah perintah yang besar dalam ayat pertama. Allah mengatakan alam nashrah laka sadra kalau kita pelajari secara ilmu bahasa, seandainya kata-kata laka ini kita hapus para jemaah. Ini maknanya sama. Alam nasrah sadrak. Ini maknanya benar sebenarnya. Seandainya ayat itu berbunyi alam nasrah sadrak, itu maknanya sudah sesuai. Tetapi ada tambahan laka Laka ini dalam bahasa Indonesia artinya untukmu wahai Muhammad dadamu. Kata para ulama ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kepada nabinya dengan insyirah sadri adalah sesuatu yang bermanfaat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya para jemaah hidayah yang Allah berikan kepada Rasul Kemudian kepada kita semua yang diberikan basirah untuk meniti jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebaikan untuk kita, yang untuk kita, bukan Allah. Ketika Allah mengatakan kepada kita jalan yang benar, setelah sebelumnya kita berada di dalam kegelapan maksiat, di dalam lumpur, penistaan, kita berikan jalan yang hidayah yang untuk itu kita. Kita yang untuk Makanya Allah mengatakan alam nasyrah laka laka engkau wahai Muhammad bukankah telah kami lakukan untukmu wahai Muhammad dan bukan untuk yang lain. Oleh karena itu para jemaah yang saya muliakan ketika Allah memberikan kepada kita hidayah mari kita syukuri hidayah itu dan kita meyakini kalau hidayah itu adalah kebaikan untuk kita sendiri. Baik, Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla kembali kepada ayat Memahami ini tidak bertentangan dengan ismah. Ismah itu maksud. Ismah yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui kalau orang mengatakan maksud itu pernah berbuat dosa atau tidak? Yang kita ketahui tidak pernah berbuat dosa. Tetapi sebenarnya jemaah makna maksud yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya Allah menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ketika melakukan kekeliruan beliau kembali segera tidak dibiarkan berada di atas dosa itu atau kekeliruan itu selama-lamanya ini makna isma kalau yang lain tidak kena salah terus berada dalam kesalahan tidak mendapatkan taufik untuk kembali kepada kebenaran ini yang disebutkan oleh para ulama. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Rasulullah SAW alaihi wasallam kadang melakukan keliruan diluruskan oleh Allah. Allah dikatakan seorang yang buta wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa diluruskan oleh Allah apa sahabat kepada Ketika terjadi tawanan dagang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk mereka diberikan maaf dengan membayar dia dan mengajar dalam kisah syafaat kubra manusia mendatangi Nabi Adam mereka meminta wahai ada wahai ayah anda kami tolong datang kepada Roh meminta agar segera dihapuskan urusan kami mereka sudah menunggu lama di mana manusia apa jawaban Nabi Adam Lastu saya tidak berharap. saya pernah terjatuh ke dalam dosa dengan memakan buah yang telah mereka saya juga pernah melakukan kekeliruan dengan meminta kepada Allah agar Allah memaafkan anaknya, padahal anaknya mati dalam keadaan kafir. Datang mereka kepada Nabi Muhammad dari Allah kepada Sisi lain pada Para ulama menyebutkan seorang muslim dia harus merasa berat dari semua dosa, Dia harus merasa berat dari semua maksiat. Semakin tinggi iman seseorang, semakin berat perasaan dia ketika terjatuh ke dalam dosa. Semakin dia melakukan oleh maksiat, maka semakin tipis dan tingkat keimanannya. Ada sebenarnya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari maka mengatakan kepada para tabi'in, murid-muridnya sahabat, bisa lagi Kata Anas bin Nabi la ta'maluna amal. Dia ada fi a'yunikum min asy Dia ini kata Anas kepada para tabi'in melakukan sebuah amal yang menurut agama Allah itu lebih tipis dan ringan dari selera. Ah, biasa. Kata Anas Naqadduha ala ahli Rasulullah min al-Qurba. Padahal dulu kami di zaman kami menganggap dosa ini dosa yang akan menghancurkan kita. Bayangkan para jemaah. Apalagi di zaman sekarang. Merajalela kemaksiatan. Dianggap biasa kemaksiatan. Ini bukan sifat seorang muslim. Seorang yang dia mungkin adalah walladzina mungkin min khasyati rabbihim musyrikun. Orang-orang yang mereka ketakutan dan kekhawatiran dirinya kepada Allah untuk tidak diampuni dosanya. Ini seorang yang jadi Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, lihat karena para ulama, zat yang engkau maksiati, jangan lihat kemaksiatan itu. Mungkin kemaksiatan itu dengan remeh, tapi kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah. Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan segala bentuk fasilitas hidup lengkap Zat yang memberikan kepada kita fasilitas hidup yang mengatakan kepada kita, aku tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak menginginkan dari engkau semuanya ini engkau memberikan mata kepada aku. Cukup nikmati saja dan bersyukur. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita akan kemaksiatan ini sesuatu hal yang mengerikan. Semakin orang menganggap remeh maksiat, semakin dekat hari kiamat. Karena tanda-tanda hari kiamat adalah yafshu al-jahl. Semakin banyak orang yang bodoh, tapi mereka menganggap kalau mereka berada di atas bodoh tapi tidak memahami kalau mereka bodoh. Melakukan kemaksiatan tapi mereka anggap ini sebuah Jadi yang paling tinggi jamaah kesyirikan sepadan dan nah, segala bentuknya. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Turun lagi ke bawah. Perkara-perkara yang melanggar syariat, ibadah-ibadah yang tidak ada turunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Turun lagi sedikit, dosa-dosa besar semua kita jauhi. Setelah sukses, turun lagi dosa-dosa kecil kita tinggalkan. Dengan ini, insya Allah kita akan semakin sempurna untuk menjadi seorang muslim mukmin yang taat lillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk di dalam ayat yang keempat. Alladzi aqrada dhahra wa rafa'na lana dhikra. Ayat yang ketiga tadi, alladzi aqrada dhahra. Ini faedah dua saja jemaah. Uh, sebagian daerah mereka susah di dalam melafalkan ayat ini. Begitu ya antara huruf dhad dengan huruf dhad yang makhrajnya berdekatan tapi beda. Namun para hadirin yang saya muliakan, di sini saya memberikan faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam bacaan Al-Qur'an ada lafaz yang khafi dan ada lafaz yang jari. Lafaz yang khafi adalah kekeliruan orang yang membaca yang ini kadang soal itu susah. Tetapi tidak merusak makna. Kalau kita melihat, ya yang benar bukan seperti itu. Tetapi karena sebagian daerah susah melaporkan ajar kurang satu harokat. Ya. Kalau kita harus pas-pas melafalkan memang harus betul-betul yang yang dengan ya. ini setiap rokaat, eh setiap harokat, di sekian rokaat, eh harokat, di setiap harokat, di setiap turun kadang kurang satu harapan, kadang kurang satu tetapi tidak berubah mana. Ini kata Syekhul Islam adalah lahan yang khafi, termasuk perbedaan makhraj huruf yang berdekatan. Baik, para hadirin kata beliau yang seperti ini soalnya tidak boleh takaluf. Takaluf itu artinya memberatkan ini harus bersih sekali. Kalau tak maka Kenapa demikian? Karena ini sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ya. Ada orang yang memang fasih, subhanallah. Tetapi kalau orang kita mencari seorang imam atau seorang wali yang fasih 100% ya, sangat langka pada jemaah. Sangat langka. Baik, maka dalam hal seperti ini tidak perlu kemudian kita selalu kata bahwa ini tidak benar, ini tidak sah kalau sholatnya seperti ini bacaannya. Al-Qadar, Al-Qadar, tidak dibedakan antara qad dengan qad misalnya. Ini tidak sampai kemudian seorang tidak boleh bersolat di belakang imam ini. Karena sesuatu yang susah. Ini namanya laknat khafi yang tersembunyi. Ada yang kedua jenis lahan jari. Lahan jari itu kekeliruan yang jelas dan ini merupakan makna. Nah, yang seperti inilah seorang boleh untuk takalum dan silahkan memilih orang lain menjadi saat seandainya bacaan dia banyak sekali lagu jadi begitu dalam sebagian daerah ya kalau eh, apa namanya kita masuk ke pelosok di daerah misalnya ya di Pulau Jawa banyak mereka yang tidak bisa mendapatkan peluru air dan banyak orang penting-penting begitu yang penting-penting kalau kita lari pelosok hutan belantara daerah Kalimantan. Beda lagi keadaannya. Saya juga merasakan di sebagian daerah di air juga beda. Tapi ini semua hal ini yang lihat. Kalau memang tidak ada yang lain di sana, selama tidak merubah makna. Tapi kalau sampai merubah makna di dalam bacaan, oh bisa harus ganti yang lain. Karena merubah makna. Sirotol ladina diperintahkan untuk ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam surat Al Imran ayat 81 sampai 82 Allah mengatakan yang artinya dan ingatlah ketika Allah mengambil janji para nabi-nabi dulu ketika datang kepada mereka kita dan hikmah kemudian datang Rasul setelah kalian apakah kalian akan beriman dengan Rasul itu mereka mengatakan belum ada lagi dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ada satupun nabi yang berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah Saat Saatnya ada maka mereka akan taat ikut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situlah Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, "Wallah dunia Nabi Musa itu hidup sekarang ini tidak ada pilihan lain bagi Nabi Musa kecuali ikut kepada sana. Nabi Isa ada sholat bersama masih hidup atau sholat ya. masih hidup Nabi Isa dan akan turun nanti di akhir zaman dan ketika beliau turun beliau tidak akan membawa Injil tidak akan membawa syariat Nabi Isa alaihissalam tapi beliau akan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat, ini kemudian warfana dan nikmat dan kami memuliakan untuk penyebutan warfa. Ketiga, seorang tidak akan dianggap muslim mukmin sampai dia meyakini risalah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, disejajarkan kalimat syahadat kepada Allah dengan syahadat kepada Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluh. Dan ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah menjadikan nama Nabi Allah memberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telaga, diberikan syafaat dan rahmat, diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemuliaan yang sedemikian banyak. Dan ini adalah bentuk firman Allah, pembenaran firman Allah, wa rafa'na lana dzikra. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan, "Fa nama Al husni yusra." Inna ma'al husni yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan akan datang kemudahan dan setelah kesusahan akan datang kemudahan. Para jemaah ini sering kita lewati dan para jemaah sering membaca dan mendengar dan ceramah-ceramah yang lain. Namun di sini ada ucapan Ibnu Abbas yang perlu kita pahami. Ibnu Abbas di sini mengatakan layyaghibal usru yusra. Saya, satu kesusahan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Fa'inna ma'al ada alilamnya para jamaah. Fa'inna ma'al usri ada alilamnya ya. Al usri yusra yusra ada alilamnya atau tidak? Tidak ada. Ya. Diulang kembali dengan yang sama, yang sama. Inna ma'al ada alilamnya lagi. Al usri yusra. Di dalam kata-kata al usr di dua ayat itu ada alilamnya. Sedangkan dalam kata-kata yusrun tidak ada alif Menunjukkan al usru di ayat pertama dan kedua sama. Sedangkan al sedangkan yusrun dalam ayat pertama dan kedua beda. Artinya satu kesusahan akan Allah balas Karena ada aturan di dua ayat itu maka maknanya satu tidak berubah. Tetapi dalam menyebutkan kemudahan yusro yusro tidak ada alif namanya menunjukkan kemudahannya itu dua kemudahan. Hanya para jamaah kita mestinya bersyukur kalau ditimpa ujian karena Allah akan membayar dengan dua kemudahan. Cuman kadang kita tak berpikir dan kadang kita tidak sadar. Padahal ada kemudahan ini dan ini. Jadi semua susah. Baik, ini menunjukkan kepada kita semakin yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali dari bagaimana Allah akan membalas kesusahan setelah datangnya, serta membalas dengan kemudahan setelah lewatnya sebuah kesusahan. Kemudian di ayat yang ketujuh Allah mengatakan fa idza qara'ta fansab. saatnya aku selesai dari sebuah amalan, fansab kembali untuk melakukan ibadah. Faragta Maknanya setelah melakukan kesibukan dunia, setelah kerja, nanti fansop, kembali lagi. Jangan kemudian lagi dunia dengan dunia, ditambah lagi dunia. Jangan setelah kita dunia kita sibuk ibadah. Ulama yang tafsirkan bagi kalau naik minas salah, pas selesai dari sholat, fansop artinya bersemangatlah di dalam berdoa. Dan di sini masalah yang penting, وجدها اللهم أعني على ذكرك وشكرك Baik pada yang saya tadi dia ya, kurang lebih masih disingkat dari surah Asyar atau surah Al-Insyirah Imam menit kurang lebih ke depan sebuah sholat isya sehingga insya Allah kita cukupkan sekian saya sisihkan waktu mungkin ada para jawab yang ingin disampaikan atau ditanyakan terkait dengan pembahasan tadi Yang kedua, Nabi Muhammad mengerjakan kesalahan sebelum diangkat menjadi rasul. Sedangkan itu sudah jauh Jadi kapan mengerjakan kesalahannya Nabi Muhammad itu satu dan kesalahan-kesalahan apa yang biasa tertulis dan yang kedua dalam bacaan salah dia bacanya go dan go kadang dia dibaca go juga dibaca yang go juga dibaca dan itu apa hukumnya dan sejauh mana uh, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pembaca baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah pertanyaannya terkait dengan uh, pertanyaan pertama. Benar kalau Nabi di saat kecil pernah dibelah dadanya dan diambil bagiannya kemungkinan syaitan mengganggu dan dicuci oleh malaikat Jibril dengan air zam-zam. Namun, subhanallah, di dalam ayat ini dikatakan kami ampunkan bagi dosa. Sehingga para ulama mereka mau tidak salah satu yang dilakukan oleh Nabi. Walaupun sudah dicuci, walaupun sudah dicuci di saat kecil kok. Tetapi ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh Nabi yang ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mendapatkan di dalam riwayat-riwayat yang sahih bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Nabi. Kita tidak mengetahui apa kesalahannya. Sehingga kita cukup mengimani kalau pernah ada kekeliruan tetapi ini sudah dimaafkan oleh Allah. Sudah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan diangkat kedudukannya oleh Allah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak tahu Pak e, di dalam riwayat yang sahih yang menjelaskan kesalahannya apa. Kita tidak mengetahui. Dan ulama sendiri saya baca di beberapa referensi, Imam Ibnu Qasim juga tidak menyebutkan riwayat yang sahih yang menjelaskan jenis penyakit dan jenis kekeliruan itu apa. Tetapi cukup kita memahami dan sudah dimaafkan cukup pada Sebatas apa yang ada petunjuk di dalam ayat akhir ada. Allah Taala begitu. Terkait dengan pertanyaan yang pertanyaan yang kedua perbedaan dot dengan dot. Para ulama menyebutkan ini termasuk lahan yang kosong. Karena memang e, seorang susah, makhluk Allah itu susah. Bahkan ada sebagian orang saat memberikan dengan jelas makhluk dengan Allah ini masuk dalam kategori kesalahan yang hobi yang ringan yang tidak perlu kemudian seorang bergeser dari keimanan atau dan lain sebagainya jadi ini tidak merubah makna beda hanya dengan kelakuan yang kekeliruan atau kesalahan yang jadi jelas yang merubah makna maka ini tidak dibenarkan kalau dia terus menerus seperti ini banyak yang seperti kadang sebagian di tempat kita ini membaca allah dengan kiraat sebagai ulama, dengan kiraat subra Tara alam tara kaifa fa'ala rabbuka gitu ya. Alam tara alam tara ini sebenarnya kalau kita melihat dalam kiraat yang lain kiraat nafi benar. Tetapi kita kan sedang membaca dengan kiraat yang harus anak asli. Ini juga keliruan. Cuma para ulama mengatakan ini lahan yang khofi, keliruan yang ringan ya, ya dimaafkan kalau ada yang lebih baik lebih bagus tapi kalau nggak ada ya jadi masalah ya kalau membaca sholat jadi imam seperti itu Allah alam ini kan sampai kepada keluar eh, mana perbedaan buat dan Allah tapi kalau ada yang lebih masih ya, kenapa tidak jadi kita Allah Jadi para batu ini saja Semoga jelas Kita ada yang lain Kalau sudah masuk ya.